Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwata illa billahil aliyyil Al-Asatiyatul Kiram, guru-guru ikhwah fillah, majelis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah Jalla Jalal. Tandanya sudah ada, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tandanya kita diberi kesenangan ibadah. Sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan kajian majelis isyrak cahaya hati ini kita mohon pada Allah kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Ayat yang baru saja kita dengarkan bersama adalah merupakan ayat Al-Quran yang senada dalam surah Ali Imran ayat ke-97 juga berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah umrah khusus ketika kita mendengar surah Al-Baqarah ayat ke-196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh lillah lillah lillah semata menyempurnakan ibadah-ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Seorang muslim yang bertauhid adalah orang-orang yang senantiasa merindukan dirinya dipilih oleh Allah minal mukhlasin agar mereka termasuk orang-orang yang Allah beri kemampuan untuk ikhlas untuk menyempurnakan ibadahnya karena Allah. Seorang mukmin, seorang muslim adalah muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah. Yang melembaga dalam hatinya, yang melembaga dalam jasad dan rohnya adalah satu ajaran keyakinan tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin seorang mukmin yang muwahid adalah seorang mukmin yang benar-benar terus meminta kepada Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dia tidak ingin sedetik saja dibiarkan oleh Allah menjalani kehidupannya sendirian. Dia tidak ingin sekejap saja dia melaksanakan ibadah tidak menfokuskan hatinya kepada Allah. Karenanya dia tidak pernah mencoba melepaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam mengawali setiap tindakannya karena dia takut kalau perbuatannya akan menjadi abtar, akan menjadi ajdam, terputus dari keberkahannya. Saudaraku sekalian, wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan umroh adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah tujuannya dalam melaksanakan ibadah umroh. Sudah tidak menjadi hal yang asing lagi, bahkan sudah menjadi kebiasaan di masa sekarang, umroh, haji, menjadi sebuah penopang popularitas. Umroh, haji, menjadi sebuah penopang kepentingan politik. Umroh, haji, menjadi sebuah penopang eksistensi nama baik di tengah-tengah manusia. Seakan-akan ayat ini didatangkan oleh Allah, diucapkan oleh Allah, dikalamkan oleh Allah, jelas bahwa akan terjadi di tengah-tengah manusia saat mereka berjuta orang berbondong-bondong berziarah ke Baitullah bukan lillahi wahdah, bukan karena Allah semata. Saudaraku sekalian, keutamaan umroh itu sangat besar sekali, sangat agung sekali setiap kita ketika telah mendengarnya pasti akan berangan dan terus mengazamkan doa ya Allah pilih aku agar mampu beribadah umroh dan beribadah haji. Keutamaan yang pertama, umroh itu menjadi sebuah jihad sebagaimana haji. Jihad badlut taqah fisabilillah. Jihad adalah merupakan upaya seorang mukmin untuk mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bagi orang yang memiliki uzur, mungkin karena sakitnya, kelemahan jasadnya, kelemahan hartanya, sehingga dia tidak turut serta dalam jihad dalam artian qital, jihad dalam artian peperangan, dan memang jihad memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dirwah min sanamil Islam puncak tertinggi dari keislaman ketika seorang mengorbankan nyawanya, jasadnya fi sabilillah. Karena di jalan surah as kita pernah sering mendengar bahkan menjadi tadarus kita bersama. Siapa yang ingin mendapatkan tijarah yang akan menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih adalah mereka beriman, berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Bunda Aisyah bertanya kepada beliau. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halan nisa'i jihadun? Apakah bagi wanita itu memiliki kewajiban jihad? Apakah bagi wanita itu memiliki amal jihad? Apakah wanita bisa mendapatkan pahala jihad?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, ya, alaihin jihadun la qitala fihi al hajj wal umrah. Ya, kata Rasulullah. Bagi mereka para wanita akan dapat memperoleh pahala jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Keutamaan yang kedua adalah setiap kita tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Maka orang yang dia melaksanakan umroh satu kali, kemudian ternyata Allah takdirkan mampu melaksanakan kedua kalinya, maka di antara dua umroh itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah antara ibadah umrah berikutnya akan dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang berhaji kecuali surga untuknya. Saudaraku sekalian, hikmah keutamaan umroh yang ketiga. Umroh itu akan menghilangkan kefakiran kita. Umroh itu akan menghapuskan dosa kita pula. Siapa yang ingin dibebaskan dari kefakirannya, umroh merupakan salah satu solusi yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah wa lil al mabrurah Rasulullah SAW bersabda ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya kata Rasulullah keduanya itu dapat bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana pembakaran ketika membakar besi yang menghancurkan karat-karatnya sebagaimana pembakaran yang membakar cairan emas yang menjadikan emas murni dan juga perak haji yang mabrur ditegaskan oleh Rasulullah SAW kembali tidak ada balasan yang terbaik untuknya kecuali mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan umrah berikutnya Saudaraku sekalian menjadi tamu Allah yang Allah muliakan. Menjadi tamu Allah yang khusus. Saat ini di jam ini kita menjadi tamu Allah. Datang ke rumah Allah, masjid ini yang indah, yang menyejukkan hati. Menjadi seorang pelaksana ibadah umroh benar-benar menjadi tamu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Ghazi fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wal hajju wal mu'tamir. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Wafdullah. Mereka adalah tamu-tamu Allah katanya. Mereka adalah tamu-tamu Allah da'ahum yang Allah telah memanggil mereka sehingga mereka menjadi mujahid fi sabilillah sehingga mereka menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah mereka menjadi tamu Allah ketika mereka menjawab seruan Allah faajabuhu mereka penuhi panggilan Allah wasaaluhu ketika mereka mau minta kepada Allah fa'atahum maka Allah memberikan apa yang mereka berikan, apa yang mereka minta. Saudaraku sekalian, di akhir ini semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa meraih keutamaan ibadah umrah. Dan semoga ibadah umrah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, Allah berikan keutamaan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li walakum. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar walillahilham. Al-Muqarrabun adalah hamba yang Allah dekatkan kepada Allah. Semua kita ingin menjadi muqarrabun. Dan di antara tandanya adalah hamba itu disenangkan dengan ibadah, hubul ibadah. Dan di antara ibadah adalah umrah. Umrah memang sunnah. Tapi punya nilai plus. Karena kalau wajib kewajiban, perintah Allah kepada hambanya. Tapi kalau sunnah bottom up, kerelaan diri mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu bernilai menyempurnakan kewajiban. Perhatikan dalam setiap rukun Islam wajib dikawal dengan sunnah. Salat wajib ada sunnahnya. Zakat wajib ada sunnahnya sedekah. Salat Uh, saum wajib, ada sunnahnya saum. Haji wajib, ada umrohnya. Lebaik Allahumma lebaik. Hamba datang ingin berjumpa denganmu. Hamba penuhi panggilanmu ya Allah. Allahu Akbar pantaslah dimuliakan oleh Allah. Pantaslah ia dirahmati oleh Allah. Pantaslah dosa-dosanya diampuni oleh Allah pantaslah tijaratan lentawur rezekinya dilimpahkan berkali-kali lipat oleh Allah Allah ganti karena ia datang untuk Allah ia kangen ia datang ke Masjidil Haram ke Baitullah lalu ia kangen pada Rasulullah SAW ilaqah ruhiyah tumbuh semangat mencintai Allah semangat mencintai Rasulullah SAW karena itu setiap kali umroh terjadilah perbaharuan iman pada diri kita Sayang terbatas waktu Ustaz. Dan terima kasih infak ini kemarin diserahkan oleh jamaah anak kecil menghampiri Arifin di Kayong Utara, Sukadana. Itu kabupaten terpencil jauh di ujung Kalimantan Tengah. Ya Allah berkahi semua yang beramal jariah ya Allah. Silahkan hubungi ahli Awaludin 0856 90.010 termasuk yang ingin umroh 0856 90010 Jazakumullah khairan kasira Kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Maafkan Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh